Masih kita pada pembahasan tentang al-maf'ul bih. Tentang maf'ul bih. Man yazkur makna al-maf'ul bih? Marwan, ma ma'na al-maf'ul bih? Wal ismul mansub alladhi yaqa'u alaihi fi'lul fa'il. Isi mansub yang fi'il ya fiilnya fa'il itu menimpanya yanqasimul maf'ul bi ila qismain uzkuruh uzkuruhuma ya zahir wa mudmar ma misalu al maf'ul maf'ul al maf'ul al zahir ضربت زيدا والمضمر akromani akromani zaidun kemudian di sini diantara hukum yang terkait dengan maf'ul bih adalah wal aslu fihi an yata'akhir 'anil fa'il hukum asalnya yang namanya maf'ul bih itu diakhirkan dari fa'il fa'il dulu kemudian maf'ul bih itu hukum asalnya fi'il fa'il kemudian maf'ul Contohnya wawarisa Sulaimanu Dawud. Wawarisa Sulaimanu Dawud. Nabi Sulaiman mewarisi dari Nabi Dawud ilmu nubuah kenabian. Di sini diakhirkan Dawud sebagai mafuldih Ini jelas ya. Hmm. Kemudian waqad yataqaddamu al fa'ili jawazan. Terkadang maf'ul itu mendahului fa'ilnya jawazan dalam keadaan boleh sifatnya. Contohnya daraba su'da Musa. Daraba su'da Musa. Su'da itu nama wanita. Siapa kira-kira yang memukul di sini? Borba su'ida Musa. Musa ini pukul ya Pak? Su'ida. Ya, dari mana kita tahu yang memukulnya itu Musa bukan Su'ida? Dari mana? Ya dari bentuk fiilnya. Tidak ada tahu taknisnya. Kalau dalam keadaan seperti ini boleh dibolak-balik. Bisa dikatakan doroba Musa Su'ida atau doroba Su'ida Musa. Tidak ada apa? kerancuan tapi kalau suadanya diganti Isa, boroba Isa Musa, ini ada kerancuan seandainya antum dahulukan maf'ulnya. Kalau dalam keadaan seperti itu wajib didahulukan fa'ilnya. Boroba Isa Musa berarti yang memukul Isa. Contoh yang lain juga walaqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur. Walaqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur. Ini juga di antara contoh dan terkadang didahulukan maf'ul dari fi'il dan fa'ilnya sekaligus sifatnya jawaz ya, seperti kalau dalam Al-Quran fariqon kazzabu wa fariqon yaktulun di sini didahulukan maf'ulnya fariqon kazzabu kemudian disebutkan selain fi'il dan fa'ilnya ini sifatnya boleh di luar contoh ini apa kira-kira? Bisa Zaidan borobtu Ya, Zaidan borobtu Zaid saya pukul. Ini juga di antara contoh. Dibolehkannya untuk maf'ul didahulukan dari fi'ilan fa'ilnya. Ya, sudah pernah kita ulang beberapa pembahasan ya kita sebutkan sepintas untuk mengingatkan yaitu bahwasanya wajib mendahulukan maf'ul bih dari fa'ilnya pada tiga tempat. Wajib mendahulukan maf'ul bih dari fa'ilnya di tiga tempat. Kapan? Masih ada yang ingat? Yang pertama apabila maf'ul bihnya bomir muttasil apabila maf'ul bihnya domir mutasil yang bergandengan dengan fi'il. Kemudian fa'ilnya isim zahir. Saya sebutkan lagi tadi bahwasanya wajib mendahulukan maf'ul dari fa'il di tiga tempat. Tempat yang pertama apabila maf'ulnya berupa domir mutasil yang bergandengan dengan fi'il sedangkan fa'ilnya isim zahir. Contohnya syaghalatna amwaluna syaghalatna amwaluna. Ini diantara contoh wajibnya untuk maf'ul didahulukan dari fi'ilnya. Syaghalatna dhamirna itu maf'ul, amwaluna fa'ilnya. Dalam contoh ini wajib didahulukan penyebutan maf'ulnya. Kenapa? Karena maf'ulnya adalah domir na yang mutasil dengan fi'ilnya sedangkan fa'ilnya zahir amwaluna. Jangan dikiaskan ya yang semisal ini. Yang kedua, apabila fa'ilnya adalah domir yang kembali kepada maf'ul bih. Apabila fa'ilnya atau saya ulangi apabila pada fa'ilnya ada domir. Apabila pada fa'ilnya ada domir yang kembali kepada maf'ul bih. Apabila pada fa'ilnya ada domir yang kembali kepada maf'ul bih. Contohnya apa? Wa idzibtala Ibrahim rabbuh. Wa idzibtala Ibrahim rabbuh. Mana di sini fa'ilnya? Rabbuh. Lafzul eh, pada fa'il rabb itu ada domir ha yang ini domir ha kembali kepada maf'ul bih kepada Ibrahim. Yeah. Kenapa kira-kira hmm, dalam keadaan seperti ini wajib didahulukan maf'ulnya? Wa idzibtala Ibrahim rabbuh. Kenapa? Enggak boleh dikatakan misalkan dalam contoh yang di luar itu wa idzibtala rabbuh Ibrahim, kenapa enggak boleh seperti itu? Karena kalau seandainya failnya didahulukan akan mengakibatkan kembalinya domir kepada sesuatu yang diakhirkan apanya? lafadznya dan rutbahnya. Hmm. Seandainya dalam contoh yang lain antum bikin wa idzalla rabbu Ibrahim itu keliru. Kenapa? Karena rabbuhu hak ini kembalinya kepada yang diakhirkan lafadznya Ibrahim dan juga apanya? martabahnya, rutbahnya. Karena rob itu rutbahnya fa'il sedangkan Ibrahim rutbahnya maf'ul. Tentunya fa'il rutbahnya lebih tinggi. Yang ketiga, apabila fa'ilnya dihasar. Apabila fa'ilnya dihasar, ini juga wajib. Untuk maf'ulnya didahulukan. Contohnya inna ma yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. inna ma yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Di sini mana fa'ilnya? Al ulama. Di sini dihasr, dikurung rasa takut hanya pada mereka para ulama. Tidak lain yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah para ulama. Dihasr di sini al khasyah pada ulama. Dalam keadaan seperti ini juga fa'ilnya harus ataupun ya maf'ulnya harus didahulukan penyebutannya. Kemudian juga di antara yang perlu diketahui juga maf'ul bih wajib didahulukan dari fi'il dan fa'il. Apabila maf'ul bih wajib didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya apabila kalau tadi kan wajib didahulukan dari fa'ilnya ya. Ya, yang harus kita lewatkan adalah keadaan di mana maf'ul wajib didahulukan dari fi'ilnya. Nah, sekarang yang berikutnya adalah keadaan di mana wajib maf'ul bih didahulukan dari penyebutan fi'il dan fa'ilnya. Yang pertama, apabila maf'ul bihnya memiliki hak untuk di awal kalam apabila maf'ul bihnya adalah kalimat yang memiliki hak untuk di awal kalam. Seperti kalau maf'ul bihnya isim istifham. Ya. Contohnya fa'ayya ayatillahi tungkirun. Fa'ayya ayatillahi tungkirun. Maka ayat-ayat Allah yang mana yang kalian ingkari? Di sini ayya itu adalah maf'ul dari tungkirun yang dia didahulukan dari fiil dan fa'ilnya sekaligus. Kenapa? Karena ayat isim istifham lahu as-sadarah memiliki hak untuk ditempatkan di awal kalam. <clears throat> Fa ayya ayatillahi tungkirun. Ayat maf'ul bih dari tungkirun. Tungkirun fi'lun wa fa'il. Kenapa wajib dilakukan Karena ayat adalah isim istifham. Atau ketika yang berikutnya ketika maf'ulnya dhamir munfasil. Ketika maf'ulnya yang kedua berarti ya. Dari keadaan di mana wajib maf'ul didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya. Apabila maf'ulnya dhamir munfasil. Yang seandainya diakhirkan Ya, apabila maf'ulnya adalah domir munfasil yang seandainya diakhirkan maka menyebabkan ataupun yang seandainya diakhirkan maka menjadi mutasil. Apabila maf'ulnya domir munfasil yang seandainya dia diakhirkan maka menjadi domir mutasil. Contohnya budu iya karena budu hanya kepada mulai ya Allah kami beribadah. Di sini maf'ulnya adalah domir munfasil iyak. maka wajib dia didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya na'budu ya fungsinya untuk hasr mengurung ibadah hanya kepada Allah nah, seandainya Bamir munfasil ini didatangkan di akhir maka menjadi mutasil na'buduka dan maknanya beda antara iyyaka na'budu dengan na'buduka kalau iyyaka itu hasr hanya kepada mulai ya Allah kami beribadah kalau na'buduka tidak ada hasr nah itu Kemudian keadaan berikutnya. Ya, tambahan ini. Keadaan berikutnya adalah wajib mengakhirkan maf'ul bih dari fa'il. Wajib mengakhirkan maf'ul bih dari fa'il. Keadaan yang berikutnya adalah keadaan di mana maf'ul bih harus diakhirkan dari fa'il. Fa'il dulu baru maf'ul bih. Ini terjadi pada tiga tempat biar lengkap kan tempat yang pertama apabila maf'ul bihnya dihasr jika kana al-maf'ul bihi mahsuran apabila maf'ul bihnya dihasr dengan innama contoh innama akrama zaidun amran tidak lain Zaid hanya memuliakan Amr. Di sini dihasar al-ikram pemuliaan dari Zaid hanya kepada Amr. Dalam kondisi seperti ini wajib yang namanya maf'ul di diakhirkan. Enggak boleh dikatakan nama akrama Amron Zaidun. Hilang nanti hasarnya. Ya innama akrama Zaidun Amron. Di sini Amron wajib diakhirkan. Kenapa? Karena ada innama yang fungsinya menghasar dari maf'ul bih. Kalau pada innama yakhsyallaha min ibadil ulama ini apa? Fa'ilnya seandainya diakhirkan Zaid innama akrama amran Zaidun maka yang dihasar apa? Zaid. Fa'ilnya yang dihasar bukan maf'ulnya. Beda ya. Kalau dikatakan innam akroma Amron Zaid yang memuliakan Zaid itu hanya Amr saja gitu. Dihasar. Di situ fa'ilnya pada Amr. Ya perhatikan baik-baik, sering diulang. Kemudian yang kedua, apabila fa'ilnya dhamir muttasil, apabila fa'ilnya dhamir muttasil ataupun dhamir yang bersambung dengan fi'il. Contohnya darabtu Zaidan. Darabtu Zaidan. Ini juga wajib untuk maf'ulnya diakhirkan. Tidak boleh dikatakan daraba Zaidan anak. Enggak boleh. Kenapa? Karena failnya mutasil. Seperti ketika maf'ulnya apa? Mutasil ya. Ketika maf'ulnya mutasil, kemudian failnya munfasil, maka wajib didahulukan maf'ulnya. Ini juga kebalikannya. Apabila fa'ilnya itu domir. Mutasil maf'ulnya zahir maka harus diakhirkan apa? Maf'ulnya agar jangan sampai menggunakan domir munfasil. Padahal bisa menggunakan domir mutasil. Yang dorob tu zaidan. Nggak boleh dikatakan dorob zaidan anak. Misalkan. Asalis yang ketiga apabila dikhawatirkan adanya kerancuan apabila dikhawatirkan adanya kerancuan. Seperti apabila harokatnya tidak nampak. Seperti apabila harokatnya tidak tampak. Seperti contohnya Doroba Musa Isa. Doroba Musa Isa. Di sini dikhawatirkan adanya kerancuan. Seandainya kita dahulukan maf'ulnya Kenapa? Karena harokahnya tidak tampak. Ya, dalam keadaan seperti ini wajib yang diakhirkan itu maf'ul bih dan menjadikan yang diawalkan itu fa'il sebagaimana asalnya. Baraba Musa Isa yang memukul Musa yang dipukul Isa. Tidak boleh dibalik yang memukul Isa yang dipukul Musa. Kenapa? Karena di sini khifa labes. Dikhawatirkan adanya kerancuan karena tidak zahir, tidak tampak padanya apa? i'rabnya, harokat i'rabnya. Tapi kalau ada dalil, kalau ada dalil, boleh. Kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ini fa'il, ini maf'ulnya boleh meskipun harokannya tidak tampak. Seperti akala Musa al-kumasra. Kumasra itu apa? Tir ya. Ya kalau antum masih ragu-ragu tanyakan anak TK biasanya mungkin. <laughs> akala Musa al kumasro kira-kira mana failnya kumasro atau Musa Musa jelas meskipun di sini harokat Eropnya nggak nampak tapi ada dalil masa kumasro makan orang pada lari orang. Nah itu kalau tadi nggak ada dalil Musa Isa masing-masingnya bisa dijadikan sebagai yang dipukul dan yang memukul. Ya kalau ada dalil boleh. Akala Musa kumasra. Kemudian bentar lagi habis nih. Wa minhu ma udmira 'amiluhu jawazan. Nahu qalu khaira. Qalu khaira wa wujuban fi mawadhi'. Di antara hukum yang terkait dengan maf'ul bi adalah ataupun di antara di antaranya adalah ma ubniru amiluhu jawazan. Apa yang disembunyikan amilnya. Jawazan. Boleh sifatnya. Ada maf'ul bi yang amilnya disembunyikan secara jawazan. Ya tentunya ketika ada korinah. Ada korinah yang menunjukkan kepada kekhususan fiil yang dibuang itu. Ya. Ada korina yang menunjukkan fiil yang dibuang. Seperti qalu khaira. Qalu khaira. Mereka orang-orang beriman mengatakan khaira kebaikan. Mana di sini fiilnya khaira? Tidak disebutkan jawazan sifatnya. Kenapa tidak disebutkan? Karena ada dalil Dalilnya adalah maqaliyah berupa ucapan dalam ayat sebelumnya. Wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu khaira. Apabila ditanyakan kepada mereka ahlul iman, madza anzala rabbukum? Apa yang diturunkan oleh Rabb kalian? Qalu khaira. Maka mereka mengatakan khaira. Maksudnya apa? Anzala khaira. Gitu kan. Ada dalil berupa maqaliyah ucapan. Qalu khairan. Dalam bahasa kita juga seperti itu ya. Suka dibuang apa? Fiilnya. Ya. Misalkan tadi Muhammad makan apa? Pisang. Tuh, disebut pisangnya aja. Maksudnya apa? Makan pisang, dibuang makannya. Hmm. Dan terkadang korinahnya itu berupa haliyah keadaan. Keadaan. Seperti ucapanmu kepada orang yang hendak ihram. Makkata Orobil Ka'bah. Makkata Orobil Ka'bah. Mekah demi Rob Ka'bah ini. Ya ini bahasa turidu Makkah. Kamu mau ke Makkah. Makkata Orobil Ka'bah. Ketika kamu melihat orang yang ihram. Kamu katakan Makkata Orobil Ka'bah kamu mau ke Mekah demi Rabbil Ka'bah. Ya. Atau ketika kamu lihat ada orang mau ke pasar kelihatan sudah mau masuk gerbang pasar. Asuko iya kan? Wallahi kamu mau masuk pasar ya Allah. Ada keada keadaannya kan memperlihatkan dia mau pasar gitu. Ya cukup dulu sampai di sini insya Allah. Pada kesempatan berikutnya kita masuk kepada bab al-isyighal. Ini butuh waktu yang lebih panjang. Sebelum diakhiri barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya tadi keadaan-keadaan tadi yang terkait dengan lafal bih terus hilang ulang ya. Ya cukup sampai di sini. Subhanallah bihamdik. Syadullah ilaha illa anta. Assalamualaikum.